ketika Taubat tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhari-hari ya Rasulullah engkau membuat aku khawatir dan takut engkau membuat aku khawatir dan takut apa yang terjadi wahai Taubat? ya Rasulullah seandainya aku wafat aku dimasukkan surga dan kau juga wafat kau akan dimasukkan surga namun kau berada di surga yang tertinggi sedangkan aku tidak bersamamu lagi dan itu yang merisaukan aku berhari-hari tidak berjumpa dengan engkau yang sehingga makanan tidak masuk ke dalam perutku maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai cinta taubat menenangkan hati taubat ya taubat Tahukah engkau Anta ma'a man ahbabta Al-mar'u ma'a man ahab Sesungguhnya engkau ini bers duduk bersama dengan orang yang engkau cintai Maka berserilah wajah sobat Ya Rasulullah Engkau telah menenangkan hajiku Dan bertambah cintaku padamu لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dicintainya dari manusia, dari anaknya dan dari manusia yang lain. Kesempurnaannya melebihi dari perutnya, melebihi dari dirinya. Ini tauban dijawab oleh Rasulullah SAW. Anta ma'aman ahbabta. engkau bersama orang yang engkau cintai perihal cinta ditulis di dalam sejarah Ibn Hisham rahimahullah tak kala putus Sayyidina Jafar Ali bin Abi Talib di dalam pertempuran Medan Badar ketika terpisah tubuhnya itu dari rohnya untuk membela panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putus tangannya satu persatu kanannya putus di tangan kanannya tangan kirinya putus sehingga tinggal hanya badannya lah yang memeluk panji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih mampu bernapas menahan panji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak jatuh ke bumi sampai badannya terpotong jatuh ke bumi menempel masih panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebar panji itu oleh Abdullah bin Rahab ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di Madinah maka ruh daripada Sayyidina Ja'far Ali bin Abi Talib mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alaikum ya Rasulullah Sayyidina Ja'far Ali bin Abi Thalib dibekali oleh Allah sebuah kedua sayap di antara kanan dan kirinya. Tangan kanan dan kirinya putus ditebas oleh musuh Allah Subhanahu wa taala digantikan oleh sayap yang para malaikat. Dan ruh daripada Sayyidina Ja'far Ali bin Abi Thalib menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ini ruh maka ketika itu di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, kau bersalam dengan siapa? Sehingga Ja'far Ali bin Abi Thalib digantikan kedua tangannya dengan dua sayap malaikat. Dan dia mengucapkan salam kepadaku dan aku mengucapkan salam kepada cintanya para sahabat radhiyallahu anhu warda digantikan itu kedua tangannya dengan sayap-sayap malaika dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sungguh Allah telah mensyahidkan Ja'far Ali bin Abi Talib dalam cinta dan aku menjawab cintanya dengan salam inilah keunggulan keutamaan para sahabatul Rasul